Dikarenakan di bulan ini banyak orang-orang yang sifatnya tidak mau mempertanggungjawabkan apa yang dia yakinkan tersebut yaitu berkaitan tentang kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Kita tahu Nabi Isa alaihissalam adalah Nabi dari kaum muslimin juga yang dimana kita wajib untuk mengimani bahwasanya Nabi Isa alaihissalam adalah Abdullah hamba Allah wa rasul dan putusan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melihat tentang sosok Nabi Isa alaihissalam Nabi yang terlahir dari seorang perempuan yang suci Jadi umatnya Bagaimana hal ini Allah abadikan dalam dua surah yaitu surah Ali Imran dan surah Maryam. Surah yang ketiga dan surah yang ke-19. Diceritakan bahwasannya ibunya Maryam yang bernama Hana, istri daripada Imran, bernada jika dia tersebut nanti hamil, dia akan menadarkan anaknya yang dia kandung untuk menjadi pelayan yang Allah Jalla Jalaluh menjadi pembantunya Allah yang siap untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang nanti akan ditempatkan di Masjid Al Aqsa. Singkat cerita bahwasanya Maryam lahir. Ibunya yang bernama Hana tidak memperkirakan bahwasanya yang lahir tersebut adalah seorang perempuan. Karena dia berkeinginan bahwasanya anak yang lahir itu adalah anak laki-laki. Tetapi berhubung dia sudah bernada ketika dia lahir adalah seorang perempuan, Hana pun berkata kepada Allah Jalla Jalaluh bahwasannya Qalat Rabbi inni waktu ba'unsa Ya Allah, sesungguhnya yang lahir ini perempuan Bagaimana? Karena kita tahu bahwasannya tempat itu masjid adalah tempat untuk laki-laki. Karena kewajiban sholat yang lima waktu itu adalah untuk laki-laki. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allah a'lamu bima waqa'a." Allah tahu yang terakhir ini adalah laki-laki atau perempuan, bukan laki-laki. Karena beda antara anak laki dan anak perempuan. Tetapi berhubung sudah bernadar ketika lahir Maria dilihat wanita yang dia wajib untuk melaksanakan nadarnya, maka spontanitas Hana memberikan nama anak perempuannya Maria. Dan Maria itu artinya anak pelayannya Allah, pembantunya Allah Subhanahu wa taala. Tapi poin yang paling penting Hana berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala wa inni samaituha Maryam wa inni uiduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya Allah, sesungguhnya aku memberikan nama anak ini Maryam sebagai wujud untuk melaksanakan nadarku dan sesungguhnya aku meminta perlindungan kepada ya Allah untuk menjaga Maryam dan menjaga keturunannya dari godaan syaitan yang terkutuk. Allahu Akbar. Di sini bisa kita ambil pelajaran bahwasanya mendoakan anak yang paling penting itu adalah terhindar dari godaan syaitan. Menjadi anak yang soleh atau soleha. Yang kedua berdoa juga. Dari kecil anak kita tersebut masih baik, kita berdoa. Mudah-mudahan anak kita ini punya keturunan. Artinya dipanjangkan umur, bisa kawin, bisa beranak pinak, memiliki keturunan, dan keturunannya pun juga dijaga oleh syaitan apa di terbit dijaga oleh Allah terhindar dari godaan syaitan dan makanya kata Nabi SAW di muka bumi ini siapapun bayinya siapapun anaknya terlahir pasti menangis kecuali yang disuruh yang cerita kenapa menangis ya Rasulullah karena dia disentuh dan diukur oleh syaitan makanya menangis kecuali dua hamba Allah yang tidak menangis ketika keluar dari rahim ibunya. Yaitu yang pertama Maryam, yang kedua Nabi Allah Isa alaihissalam. Kenapa? Karena syaitan tidak bisa untuk menyentuh Maryam dan Nabi Allah Isa alaihissalam. Sampai pada akhirnya Maryam tumbuh besar dan yang merawat, yang memelihara adalah Nabi Allah Zakaria. Kenapa Nabi Allah Zakaria? Karena istri Nabi Allah Zakaria adalah bibinya Maryam, adik perempuan dari Hana. Dan itu yang diinginkan oleh Hana. Kenapa suami beliau yang bernama Ibrahim telah tiada? Sampai pada akhirnya Maryam sudah tumbuh remaja, ya sudah balik Kemudian Nabi Zakaria menempatkannya di tempat khusus, disediakan kamar khusus, disediakan mihrab khusus untuk Maryam di Masjid Aqsa tersebut sampai sesuatu yang tidak dikira oleh manusia Allah Subhanahu wa taala mengutus Jibril mengkabarkan bahwasannya Maryam itu adalah wanita yang hebat sekaligus juga nanti dia akan memperoleh anak. Subhanallah Nabi SAW mengatakan dalam satu hadis yang sahih, Sayyidatun Nisa fil Jannah Arba'un. Bahwasanya pemimpin dan tokoh terkemuka para wanita nanti di surga itu ada empat wanita. Yang pertama Maryam, yang kedua Asia, istrinya Fir'aun, yang ketiga adalah siapa? Khadijah, yang keempat adalah Fatimah binti Nabi SAW. Maryam termasuk pilihan. Inna Allah astafaki wa tahharaki wa astafaki ala nisa'il alamin. Sesungguhnya Allah memilih engkau dan mensucikan engkau. Jauh daripada dosa, jauh daripada maksiat. Dan Allah mengangkat derajatmu dibandingkan wanita-wanita yang lain. Salah satunya Magia akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di surga kelak akan menjadi pemimpinnya para wanita. Yang menjadi heran oleh Maryam bukan masalah penghabaran tentang masalah anak. Kita tahu orang mendapatkan anak adalah kabar gembira. Yubashiruki. Allah menghabarkan kepada Yubashiruki kalimat min husmuhul masih Isa bin Maryam. Allah menghabarkan kepada engkau kabar gembira bahwasanya engkau melalui tiupannya Allah dan ucapannya Allah. Kun fayakun engkau akan memperoleh anak wahai Maryam yang bernama Isa ibnu Maryam. Jadi nama Nabi Allah Isa itu bukan nama yang diberikan oleh Maria, tapi nama tersebut dari siapa? Dari Allah Jalla Jalal, bukan Yesus namanya. Namanya siapa? Isa alaihissalam. Dan itu Allah sebutkan di banyak ayat. Wajihan di dunia wal akhirah. Wa minal mukarrabin. Yang dimana nanti anakmu akan menjadi orang yang terkemuka di dunia dan di akhirat kelak dan dipastikan anakmu yang bernama Isa ini termasuk orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah Jalla Jalla. Subhanallah, Maryam mengatakan kepada Jibril alaihissalam bahwasannya disebutkan di dalam surah Maryam ya qalat anna yakunu li gulam wa lam yamsasni bashar wa lam aku baghiyah wahai Jibril bahwasannya Bagaimana mungkin aku akan memperoleh anak laki-laki? Sedangkan tidak ada seorang laki-laki pun yang pernah menyentuhku. Tidak ada seorang ya. Dan juga aku bukan perempuan nakal, aku bukan perempuan pelacur. Aku perempuan yang baik-baik. Bagaimana mungkin aku akan memperoleh anak? Kata Allah Jalla Jalaluhu, "Qala kadzalik" Begitulah yang diinginkan oleh Allah. Qala rabbuki huwa alayya hayyin. Bagi Tuhan Allah Jalla Jalaluh itu sesuatu yang sangat mudah. Ya, sebenarnya ceritanya panjang tapi singkat cerita di khotbah Jumat masalahnya Maryam pun hamil. Kapan hamilnya? Subhanallah ketika berbicara dengan Jibril tersebut, subhanallah Jibril masuk ke kamar Maryam dengan wujud manusia laki-laki yang sangat ganteng sekali. Kalau zaman sekarang mungkin para wanita atau ibu-ibu ya atau remaja apa para apa remaja perempuan subhanallah ketika melihat laki-laki yang masya Allah handsome dan gantengnya mungkin terkaget-kaget histeris tapi yang ada pada diri yang takut yang sangat luar biasa kok ada laki-laki masuk ke kamarnya Sampai hal yang berkata, A'udhu birrahmani minka in kunta taqiyya. Siapa kamu ini? Aku berlindung kepada Allah yang maha pengasih dan maha penyayang kepadaku. Jika engkau ini seorang yang bertakwa, jauhilah aku. Kata Jibril, aku ini utusan Allah yang menghabarkan engkau bahwasanya engkau akan punya anak laki-laki bernama Isa alaihissalam. Nah dari pembicaraan tersebut tertiuplah dari mulut Jibril alaihissalam ke mulutnya Maryam sehingga tiupan tersebut masuk ke lehernya Maryam, ke dadanya, ke rahimnya sehingga hamil Maryam. Sampai beberapa bulan, sampai membesar, akhirnya Maryam meminta izin kepada bibinya, istrinya Nabi Zakaria untuk meninggalkan yang namanya Absol Karena takut fitnah yang sangat luar biasa. Hamil tidak ada suami. Subhanallah, akhirnya di malam hari yang gelap gulita, Maryam dari Aqsa menuju yang namanya Bethlehem. Bethlehem itu bahasa Ibrani, artinya bukan rumah daging, tapi rumah roti. Pada waktu itu tidak ada manusia. Subhanallah yang ada cuma pohon kurma, pohon tim, dan juga pohon zaitun. Ketika Maryam sudah lelah dan capek, tidak kuat lagi untuk melanjutkan perjalanan, Maryam pun duduk di bawah pohon kurma, bersandarkan pohon kurma, kemudian mengatakan kepada Allah Jalla Jalalu, Ya laitani mitu qabla hadha wa kuntu yang mansiya. Ya Allah, alangkah baiknya aku mati saja sebelum kejadian ini dan aku termasuk orang-orang yang dilupakan dan tidak dikenang oleh orang. Kita tidak boleh kita mati. Ya, ada seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu sakit parah. Datang Nabi SAW menjenguknya ya Rasulullah. Aku meminta mati saja. Kata Rasulullah, tetap anakmu. Jangan engkau minta mati. Inkunta fa'ilan. Kalau kau harus berdoa, meminta kepada Allah. Minta yang terbaik. Doa seperti ini. Allahumma inkara hayatu khairun lirik. Fahyini wa in kana wafatu khairun li fatawaffani. Ya Allah, jika kehidupan ini bagus buatku, aku sembuh dari sakitku, aku menjadi orang yang taat, kembali kepadamu, beribadah, beramal soleh, maka panjangkan umurku. Tapi jika sekiranya aku panjang umur malah melakukan maksiat dan durhaka kepadamu, maka lebih bagus aku diwafatkan ya Allah. Doa seperti ini boleh. Tapi kita bagaimanapun sakitnya, bagaimanapun cobaannya, sama sebagaimana Maria, cobaannya begitu berat buat dia. Seorang perempuan sebatang kara, hamil tidak ada laki-laki yang menemani dia, tidak ada laki-laki di samping dia sebagai suami. Malu, wajar sebagai seorang manusia malu seperti itu. Tapi Allah menenangkan dia. Fanadaha min tahtiha alla tahzani. Kemudian dipanggil oleh malaikat Jibril atas perintah Allah, "Ya Maryam, janganlah engkau bersedih. Allah akan menjagamu." Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Wahai Maryam, Allah sudah memberikan kabar gembira adanya anak kamu yang bernama laki-laki yang laki-laki yang bernama Isa di bawah kakimu Allah jadikan danau kecil atau sungai kecil yang dimana nanti engkau bisa gunakan pada saat engkau melahirkan. Kemudian wa usri ilaiki bijisin nakhlati tusaqit alaiki rataban janiya. Dan tangan kamu tolong dipukul-pukulkan ke pohon kurma. Subhanallah, ikhwan, Jemaah jumah yang mengatakan Allah, pohon kurma itu kekar. Subhanallah, akarnya masuk ke dalam. Kita goyang-goyang juga tak bisa goyang. Apalagi sampai buahnya berjatuhan. Tapi Allah punya kuasa ya Maryam, pukulkan tangan kamu sekedar memukulkan saja. Ada ikhtiar, ada usaha. Niscaya buah kurma, kurma basah, rutok akan berjatuhan dan engkau bisa memakan dari buah koma tersebut dan meminum dari air sungai kecil yang sudah kami sediakan karena Allah Jalla Jalaluhu. Subhanallah, ikhwan. Wuto, koma basah. Ya, kalau di tempat kita kebanyakan tamak koma kering. Wuto itu bagus untuk orang-orang yang kecapean, kelelahan. Makanya Nabi Muhammad kalau berbuka puasa, setelah berpuasa sehari pun dari subuh sampai maghrib itu kan capek loh lelah. Rasulullah berbuka puasa dengan apa? Dengan buko, kurma basah. Kenapa tiga biji, lima biji makan kurma basah? Allah Akbar, langsung segar. Itu yang terjadi dengan Maria. Ya. Subhanallah melahirkan Isa. Subhanallah tanpa ada tangisan, tanpa ada darah nifas. Ketika lahir Isa alaihissalam, Maryam langsung jadi perawan lagi. Kemudian yang tadinya tubuhnya gemuk jadi menyusut, langsing lagi, slim lagi. Allah yang punya kuasa. Maryam memakan tiga biji sampai lima biji kurma, kuat lagi tubuhnya, berdiri lagi. Kemudian meraih atau menggapai atau mengambil dan menggendong Nabi Allah Isa alaihissalam. Subhanallah. Buah kurma sebagai tanda isyarat Nabi Isa tersebut, ya kan, lahir pada saat adanya buah kurma rutok tadi atau kurma basah. Kurma basah itu adanya di musim panas. Jadi menurut ahli sejarah bahwasanya Nabi Allah Isa alaihissalam itu lahirnya di akhir Agustus. Ya, di akhir Agustus atau awal September. Bukan tanggal 25 Desember. Karena 25 Desember itu musim dingin, salju, nggak ada rutok, nggak ada buah kurma basah. Antum cari saja di situ. Nggak ada goma basah pas waktu musim ini nggak ada. Apalagi musim salju. Nggak ada ikhwan. Nah, 25 Desember itu ada seseorang, ya siapa? Seorang bule juga mengatakan 25 Desember itu adalah hari perayaan hari pertanian pada zaman itu. Hari pertaniannya tanggal 25 kata dia. Jadi untuk mencocokkan semua supaya sama di dunia dan dicocokkan dengan tahun baru, seminggunya tahun baru, maka ditetapkanlah 25 Desember. Itu kejadiannya Madhab Nabi Isa tidak lagi pada 25 Desember. Lahirnya itu akhir Agustus atau perkiraan awal September. Antara itu. Ada yang mengatakan akhir Agustus, ada yang mengatakan awal September. Karena itu masih musim panas. Bukan di musim dingin. Kemudian ketika itu Maryam juga kaget-kaget Ketika nanti Allah berhadapan dengan kaumku bagaimana? Kata Allah Subhanahu wa taala mengajarkan hari ini untuk tidak berbicara. Loh, kalau misalnya kaumku bertanya siapa yang akan menjawab? Anakmu yang bernama Isa yang akan menjawab. Tenang kalian. Ketika sampai di kaumnya di Aqsa lagi, ya Aqsa itu nama tempat, kita katakan orang-orang Yahudi ya sudah dengan sinisnya memandang kepada Maria. Ya aku kemudian Nabi Allah Isa alaihissalam yang menjawab dengan jawaban yang sangat jelas sekali. Apa yang dijawab oleh Nabi Allah Isa alaihissalam? Qala ini abdullah. Aku ini adalah hamba Allah, bukan anak Allah. Allah lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diberanakan. Ingat itu keyakinan seorang Islam. Nabi Allah Isa alaihissalam Abdullah Ya. Kemudian dikatakan ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya dan aku akan diberikan kitab yaitu Injil dan aku akan menjadi nabi. Jadi Nabi lagi alaihi salam kedudukannya apa? Abdullah hamba Allah yang akan menjadi nabi yang akan diberikan kitab yaitu Injil. Itu keyakinan seorang muslim kepada Nabi lagi Isa salam. Dan Allah terangkan dalam akhir-akhir surah Al-Maidah ayat 116. Ketika Allah bertanya kepada Nabi Isa alaihissalam, akun talu akun talu akun talu nas itakaduni wa ummiya ila ain apa Gracias. Nabi Isa itu adalah hamba Allah, seorang nabi dan seorang rasul, bukan Tuhan, bukan Allah, tapi Nabi Isa alaihissalam adalah sebagai seseorang yang akan menyampaikan risalah ini kepada umatnya dan nanti Nabi Isa alaihissalam akan dibangkitkan, akan akan diturunkan agama Allah Jalla Jalal. Nabi Isa alaihissalam belum meninggal dunia. Al-Masih dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah menghidupkan Ashabul Kahfi selama kurang lebih 309 tahun. Dan Nabi Allah Isa alaihissalam berkata kepada orang Yahudi tersebut ketika masih bayi tersebut, "Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amut wa yauma ub'atsu alayya." Keselamatan buatku ketika aku lahir selamat, ketika aku meninggal selamat, dan dibunuh. Nabi Isa tidak dibunuh. Subhanallah yang dibunuh tersebut seseorang yang disumpahkan mukanya seperti Nabi Allah Isa alaihissalam. Bukan Nabi Isa, Nabi Isa nanti akan turun lagi ke muka bumi ini. Kedudukannya bukan sebagai Nabi lagi, sebagai umat Nabi Muhammad SAW selama kurang lebih 40 tahun. Beliau akan nikah, beliau akan memiliki keturunan. Subhanallah itu yang diceritakan oleh Nabi SAW. Ya, jadi salah seorang pendeta yang tidak mau menikah terutama kotorik ya bisa torika naudzubillah menentang kodratnya sebagai seorang laki-laki yang dimana laki-laki ini ya secara otomatis suka yang namanya perempuan ya kalau di antara kita nggak suka sama perempuan berarti ada something wrong dalam diri kita ini ada sesuatu yang salah dalam diri kita ini nah untuk menyalurkan syahwatnya kita tersebut dengan apa menikah dan Nabi Allah Isa alaihissalam akan menikah nanti ketika turun lagi gunung Kabuli ini akan menghancurkan salib, akan membunuh babi.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 Itu yang diwanti-wanti oleh Nabi Jangan kalian ini meniru umat-umat terdahulu. Salah satunya Nasrani. Kata Rasulullah, "La takruni kama akratin Nasara ibnu Maryam paling inni Abdullah wa Rasul." Janganlah kalian itu memuji-muji aku, mengagung-agungkan aku sebagaimana kaum Nasrani mengagung-agungkan Nabi Isa alaihi salam. Bahkan saking pengagungan yang luar biasa menjadikan Nabi Nabi Isa alaihissalam sebagai anak Allah yang mereka sembah. Itu pula yang terjadi dengan kaum muslimin. Allah Akbar berdebatan di bulan Desember juga sekarang ini 24 dan 25. Padahal Rasulullah SAW memang lahir di bulan Rabiul Awal. Apakah tanggal 12? Ada khilaf di kalangan para ulama tentang masalah itu. Tapi anggaplah seperti itu. Rasulullah mengatakan, jangan kalian peringatkan. Maulid sama dengan Natal artinya hari kelahiran bahasa Arab, Natal bahasa Ibrani hari kelahiran sama. Nah kita kaum muslimin sama seperti Nasrani. Subhanallah ikut-ikutan ya memperingati juga. Nauzubillah min Wallahi lahirnya seorang nabi adalah keberkahan. Memang benar, tapi Rasulullah tidak pernah ulang tahunan. Rasulullah tidak pernah Subhanallah tidak pernah happy birthday, la itu wala apa, bagi tidak pernah. Begitupun orang yang paling terbaik para sahabat, sahabat ridwan majma'in di masa yang terbaik tidak pernah bikin acara-acara seperti itu. Apalagi zaman sekarang, naudzubillah min Subhanallah, bikinnya bukan di masjid, bikinnya di jalan raya. La ilaha illallah orang yang bisa lewat, gelar karpet merah. Subhanallah gendang-gendangan, ada beng-bengan. Subhanallah, ada lagi berbagai macam hal. Ketika sudah jam kosong-kosong, nyalakan firewall kembang api. Eh, tahun baruan sekarang. Rasulullah datang, Rasulullah datang. Mana Rasulullah? Itu dikatakan tidak ada. Bahlul. La ilaha illallah. Dibikin bego manusia ini. Na'udzubillah min dzalik dibunyikan oleh Nabi Sallallahu Allahu Akbar. Rasulullah mengatakan, Fa ini Abdullah. Aku itu Mahabbah Allah. Wa Rasul dan urusan Allah. Rasulullah sudah meninggal. Ikhwan, Rasulullah sudah meninggal dunia. Itu yang dikabarkan oleh Abu Bakar As-Siddiq ketika mengumpulkan para sahabatnya ketika itu dalam kondisi nggak siap tentang penghabaran Rasulullah sudah meninggal dunia. Abu Bakar mengangkat sahabat Nabi Wasallam kebaikan. Nauzubillah. Benar kata salaf, la tattaba'anna sanara man kana qablakum. Sebab bisibrin wa dira'an bidira'in. Sungguh kalian ini sungguh-sungguh akan mengikuti kaum terdahulu. Sejengkal demi sejengkal, selangkah demi selangkah. Hatta law dakhala kudabbin la dakhaltumuh. Hatta kalau antum mereka itu akan masuk ke lubang biawak, kalian pun juga ikut akan masuk. Sahabat bertanya, Faman al-Yahud dan Nasara ya Rasulullah? Apakah Nasrani dan Yahudi yang akan kita ikuti? Faman siapa lagi? Wallahi menjadilah umat Nabi SAW yang terbaik yang di atas petunjuk Nabi SAW dalam beragama dan beribadah kepada Allah Jalla Jalalu. Jangan suka ikut-ikutan dalam beribadah. Sia-sia nanti ibadah kita. Yang ada bukan ibadah yang benar, yang ada nanti jatuh ke dalam kesyirikan yang Allah Subhanahu wa taala yang kita tahu dosa syirik itu yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. bertobatlah bagi kita yang masih melakukan hal-hal seperti itu, meniru kaum Nasrani. Bertobatlah dari hal yang demikian. Jangan sampai kita tersebut beragamanya, beramalnya sia-sia, bukan yang mendapatkan pahala malah dosa. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.